Ayo bisa? Taip. Siapa yang mau baca? Zurifki Hah? Hah? Sudah. Sudah apa merojah? <laughs> Baik. Ini masih panjang nih hadis kedua pembahasannya. <clears throat> Baik, insya Allah kita lanjutkan syarah dari hadis kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pembahasan al-iman qala yani qala Jibril fa akhbirni anil iman fa akhbirni anil iman beritakanlah kepadaku wahai Muhammad tentang apa itu iman akhbirni anil iman qala ay Jibril kata Syekh Utsaimin yang yang meminta yang bertanya di sini yang berkata adalah Jibril fa akhbirni ayya Muhammad anil iman Kabarkanlah aku wahai Muhammad apa itu iman. Qala Syekh Lutsaimin rahimahullah taala wal imanu fil lughah definisi iman secara bahasa fil lughah secara bahasa makna iman itu adalah al-iqraru huwa al-iqraru wal i'tirafu al-mustalzimu للقبول والإذعان وهو مطابق للشرع. Assalamualaikum secara bahasa adalah al iqrar. adalah keyakinan. Al iqrar Keyakinan yang ada di dalam hati mengikrarkan wal i'tiraf wal i'tiraf yaitu mengakui pengakuan al-mustalzim lil qabul yang mana ikrar dan i'tiraf pengakuan dan ikrar ini mengharuskan mengharuskan dia untuk al-qabul untuk menerima wal iz'an dan patuh ini makna iman secara bahasa jadi makna iman secara bahasa ikrar ikrar dengan hati mengakui kemudian juga setelah kita ikrar, setelah kita mengikrarkan di dalam hati kita, maka melahirkan al-qabul, melahirkan kita untuk menerima dan patuh. Inilah iman. Wa huwa mutabiqun Dan makna iman secara bahasa ini mutabiq sesuai atau serasi cocok dengan makna syariat. Jadi makna iman secara bahasa dan syariat itu maknanya sama. Yaitu al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzim lil qabuli wal idhan. Pengakuan yang mengharuskan yang melazimkan dia untuk al-qabul untuk menerima dan patuh. Wa amma qauluhum al-imanu fil lughah at-tasdiq fafihi nazar. Dan sebagian orang sebagian kelompok dari kelompok-kelompok yang sesat mereka mengatakan bahwa iman itu secara bahasa makna iman adalah atas dik Makna iman adalah atas dik Mereka mengatakan iman itu hanya sekedar atas dik membenarkan saja. Seseorang sekedar membenarkan atas dik itu sudah cukup, dia sudah beriman. Maka ini salah fihi nazar. Ini salah. Li'annahu yuqal dari sisi bahasa hatta walaupun dari ditinjau dari sisi bahasa ini tetap salah. Iman itu secara bahasa bukan hanya sekedar tasdik. Iman secara bahasa bukan hanya sekedar tasdik, bukan hanya sekedar membenarkan pembenaran. Karena dalam bahasa kata Syekh Luthaimin rahimahullah, dalam bahasa seseorang itu mengatakan amantu bikada amantu bikadza wa saddaqtu fulanan. Jadi secara bahasa makna iman itu jauh berbeda dengan makna tasdik. Fi'il amana beda dengan fi'il saddaqa. Ditinjau dari sisi bahasa, fi'il amana ya, yakni bahasa Arab. Amana fi'il amana itu beda dengan fi'il saddaqa. Fi'il amana itu fi'il yang lazim, Fi'il yang lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Seperti zahaba. Fi'il lazim yang tidak butuh dengan maf'ul bih. Berbeda dengan saddaqa. Saddaqa ini fi'il yang butuh maf'ul bih. Doroba. Doroba fi'il yang butuh maf'ul bih. Doroba memukul. Siapa yang dipukul? Mesti ada yang dipukul. Berarti ini fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Berarti fi'il muta'addi Adapun fi'il lazim, jadi fi'il dalam bahasa Arab itu ada dua. Fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih dan yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh dengan maf'ul bih. Fi'il yang tidak butuh dengan maf'ul bih seperti tadi zahaba. Zahaba, kharaja dan yang semisalnya itu tidak butuh dengan maf'ul bih. Adapun fi'il yang butuh dengan maf'ul bih banyak. Doroba, kotala, membunuh, memukul dan seterusnya. Jadi intinya fi'il dalam bahasa Arab itu ada dua. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih dikatakan sebagai fi'il lazim dan juga yang kedua fi'il yang membutuhkan maf'ul bih dinamakan sebagai fi'il muta'addi. Maka amana dan saddaqa itu berbeda. Fi'il amana fi'il yang lazim fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau saddaqa fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Seseorang ketika membenarkan apa yang dibenarkan? Saddaqa saddaqtu fulanan, aku membenarkan fulan, aku membenarkan fulan. Fulan berarti maf'ul bih. Aku membenarkan Muhammad. Muhammad misalnya berbicara. Kemudian saya katakan saddaq saddaqta saddaqtu fulanan, saddaqtu Muhammadan, soddaktu Muhammadan. Aku membenarkan Muhammad. Ini makna soddako. Karena soddako ini butuh dengan maf'ul bih. Berbeda dengan amanah. Amanah itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Saya beriman. Saya beriman itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Adapun soddako maka membutuhkan maf'ul bih. Maka dari sisi bahasa berbeda makna iman dengan tasdik. Makna iman dengan tasdik itu berbeda wala yuqalu amantu fulanan dan tidak dikatakan dan tidak ada dalam bahasa Arab amantu fulanan aku beriman fulan aku ber, aku aku beriman mengimani fulan aku mengimani fulan tidak ada dalam bahasa Arab seperti ini amantu fulanan akan tapi dengan menggunakan fi'il muta'addi saddaqahu saddaqtu fulanan yang betul saddaqtu fulanan Fasadaqa fi'lun muta'addi wa amana fi'lun lazim. Lihat Syekh Utsaimin menjelaskan dari sisi bahasa bahwa makna iman itu jauh berbeda dengan makna tasdik. Bukan hanya sekedar tasdik saja makna iman. Fasadaqa Fasadaqa fi'lun muta'addi. Fi'il muta'addi yang butuh dengan maf'ul bih. Wa amana fi'lun lazim. Adapun amana adalah fi'il yang lazim. Bukan fi'il yang muta'addi. Wa qad dzakara syekhul islam وقد ذكر وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باستفاضة في كتابه كتاب الإيمان dan Syekhul Islam telah membahas permasalahan iman ini dalam kitabnya Kitabul Iman yaitu karya daripada karya Syekh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita insyaallah akan membahas pada pertemuan kali ini masalah al-iman. Iman akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan al-iman adalah bahwa ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa al-iman itu iman itu maknanya adalah qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa definisi makna daripada iman itu ada tiga qaulun bil lisan yang pertama adalah qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yang pertama ucapan perkataan ucapan dengan lisan yang kedua amalun bil jawarih beramal amalan dengan anggota tubuh al jawarih al arkan beramal ada amalan jadi iman itu tidak cukup hanya segera mengucapkan harus juga harus ada amalan perbuat perbuatan. Iman itu juga harus ada perbuatan. Kemudian yang ketiga, i'tiqadun bil qalb, keyakinan hati. Inilah makna iman inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa iman itu ada tiga rukunnya. Yang pertama adalah qaul, ucapan dengan lisan. Yang kedua, amal bil jawarih. Amal bil jawarih yaitu perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Kemudian yang ketiga, i'tiqadun bil qalb. I'tiqadun bil qalb yaitu keyakinan hati. Keyakinan hati. Ini khulasah atau kesimpulan ta'rif al-iman, kesimpulan definisi iman inda ahli sunnah wal jamaah. Maka iman itu harus terpenuhi tiga rukunnya yaitu qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb. Dan juga sebagian ulama ada ada yang ada yang membagi ada yang membagi dengan dua bagian saja qaulun wa amal. Sebagian ulama mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal, tapi maksud mereka maksud mereka mengatakan maksud sebagian ulama yang mengatakan bahwa iman itu adalah qaul dan amal maksud mereka adalah Qaul yang dimaksud dalam ucapan mereka itu adalah qaulul lisan wa qaulul qalb, ucapan lisan dan ucapan hati. Dan juga amalan yang dimaksud daripada mereka yang dimaksud oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, mereka maksudkan daripada makna ucapan mereka tersebut amalan itu ada dua, amalul qalb wa amalul jawarih, amalan hati dan amalan jawarih. Maka kesimpulannya semua ulama ahlu sunnah wal jamaah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa al-iman itu harus terpenuhi dengan tiga rukunnya yaitu qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb ucapan dengan lisan perbuatan kemudian yang ketiga keyakinan hati inilah yang dinamakan al-iman dan dalil yang menunjukkan akan hal itu dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dan ada dan Imam Muslim hadis muttafaqun alaih dari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah dalam hadis muttafaq alaih dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis ini menunjukkan bahwa iman itu harus dengan tiga rukun. ini adalah hadis yang akan kita bacakan. Al iman bahwa iman kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu ada bid'un wa atau bid'un wasituna sittuna syu'bah. Ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Jadi iman itu memiliki 70 dan 70 atau 60 cabang lebih afdaluha kemudian eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdaluha tingkatan atau derajat yang paling utama iman adalah yang paling tinggi afdaluha au a'laha qaulu la ilaha illallah yang paling tinggi iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah qaulu la ilaha illallah lihat di sini Rasulullah wasallam mengatakan qaulu la ilaha illallah yaitu ucapan la ilaha illallah ini merupakan bagian daripada iman. Kemudian Rasul melanjutkan wa adnaha imatatul adza 'anit tariq dan yang paling rendah dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka ini merupakan dalil bahwa iman itu harus ada perbuatan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini merupakan amalan atau perbuatan wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dan al haya al haya ini merupakan amalan hati syu'bah minal iman, bagian daripada iman, bagian daripada iman. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa iman itu harus dengan ucapan dan juga dengan amalan, kemudian yang ketiga harus dengan hati, yaitu keyakinan hati. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman ada tiga macam yaitu qaulul la ilaha illallah wa adnaha yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq iman yang paling rendah yaitu imatatul adza menyingkirkan gangguan dari jalan wal haya'u dan haya sifat malu yang mana sifat malu ini tempatnya di hati dan sifat malu yaitu amalul qalb syu'batun minal iman salah satu bagian daripada iman itu. Wa aidan min aqidati ahli sunnah wal jamaah dan juga termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah tentang iman adalah bahwa al-iman yazid wa kus Bahwa al-iman yazid wa kus Al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, bertambah dengan ibadah, wa yanqus dan berkurang terus berkurang dengan kemaksiatan yang dia yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang mukmin itu dia terkadang melakukan perkara maksiat, perkara dosa, maka ini menunjukkan iman dia sedang turun. Sebaliknya seorang mukmin yang dia semangat untuk beribadah, maka menunjukkan iman dia sedang naik imannya Yazid bitta'ah iman itu akan bertambah akan semakin meningkat keimanan seseorang dengan ketaatan wayang kus dan iman itu akan semakin berkurang dengan melakukan kemaksiatan ini merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah berbeda dengan firqah atau kelompok-kelompok yang menjadikan bahwa iman itu yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu derajat saja. Dan kita akan membahas nanti insya Allah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa iman itu yazid wa yangkus. Dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa bertambah. Yaitu Al-Quran Al-Karim telah menyebutkan akan hal itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Wa idha tutla alaihim ayatuhu zadathum imana. Sifat seorang mukmin adalah idha tutla alaihim dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala zadathum bertambah zadathum imana bertambah keimanan mereka. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Bahwa iman itu bisa bertambah. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah karena dalilnya sudah ada dan jelas dalam Al-Qur'an Al-Karim wa idha tutla alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun dalil yang dalil yang menunjukkan bahwa iman ini berkurang tidak tasrih, tidak secara jelas namun hanya isyarat saja dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Dan juga firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang di dalam Al-Qur'an telah disebutkan, namun penyebutan ini bukan secara secara jelas, cuman hanya sekedar isyarat dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibal ladzina Apakah mereka mengira menyangka bahwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu sama keadaannya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh Tentu jawabannya adalah tidak sama. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kemaksiatan berbeda halnya dengan orang yang melakukan amalan soleh, melakukan ibadah, maka kita bisa mengambil isyarat, bisa mengambil faedah bahwa berbeda halnya orang yang bermaksiat dengan orang yang tidak bermaksiat. Maka di sini menunjukkan bahwa iman itu ada perbedaan. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Inilah dalil dari Al-Qur'an yang, yang yang mengisyaratkan bahwa iman itu bisa berkurang. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman Apakah sama antara seorang yang beriman dengan orang yang fasik? Dengan orang yang fasik layas tahun. Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Maka dari ayat ini juga terdapat isyarat bahwa di sana ada perbedaan dan bahwa iman itu tidak satu derajat saja. Jadi akidah sunnah wal jamaah meyakini bahwa al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil wa i'tiqadun bil qalb yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb Yazid bertambah dengan taat kepada Allah wa kus dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa taala. Maka iman ini ada ada derajatnya, tidak satu derajat saja. Iman itu memiliki beberapa derajat. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia semakin mulia. Dan semakin rendah keimanan seseorang, maka dia tentu semakin rendah pula. Dan tidak satu derajat. Dan yang menyelisihi akidah sunnah wal Jamaah di sini adalah dua firqah. Firqah yang pertama atau golongan yang menyelisihi sunnah wal Jamaah terkait dengan iman ada dua. Golongan yang pertama adalah Khawarij. Al-Khawarij mereka menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan al-iman. Maka kaum khawarij, firqah khawarij mereka itu menjadikan iman satu derajat saja. Mereka menjadikan iman itu satu, satu bagian, tidak bisa lepas, tidak bisa terpisah. La yazid wa la yangkus. Iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang karena iman itu satu. Intinya iman itu satu saja, tidak bisa dibagi dan dan, dan tidak bisa dipisah-pisahkan iman itu. Maka bagi mereka, bagi al-khawarij, orang yang melakukan kemaksiatan telah keluar daripada iman dan telah menjadi seorang kafir. Ini khawarij karena mereka tidak faham tentang makna iman, oleh karena itu mereka salah dan melakukan penyimpangan yang salah banyak, yaitu dengan sebab mereka menjadikan iman itu satu bagian saja. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman kita sama seperti imannya Abu Bakar. Iman kita sama seperti imannya malaikat. Ini khawarij maka siapa yang melakukan kemaksiatan menunjukkan dia telah keluar daripada keimanan. Seorang yang bermaksiat itu telah keluar dari keimanan. Ini pendapat Khawarij. Maka orang yang keluar dari keimanan berarti dia sudah kafir. Berarti dia kafir. Maka siapa yang hilang sebagian imannya, maka siapa yang hilang sebagian imannya, turun sebagian imannya, berarti dia telah hilang seluruh imannya. Ini madhab al-khawarij ini pendapat atau keyakinan khawarij. Oleh karena itu mereka mudah dan sangat mudah sekali untuk mengkafirkan kaum muslimin. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman itu memiliki derajat, memiliki bagian-bagiannya. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan tidak seluruh orang yang melakukan kemaksiatan, seluruh orang yang hilang sedikit imannya, kemudian hilang seluruhnya, tidak. Namun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, orang yang melakukan kemaksiatan itu berkurang iman dia, berkurang iman dia, dan tidak habis imannya. Masih ada keimanan dia, cuman berkurang kadar keimanannya. Berbeda dengan khawarij, ada pun khawarij mengatakan, orang yang melakukan kemaksiatan berkurang imannya, berarti kalau berkurang ya hilang imannya. Dan dijawab oleh ahlu sunnah wal jamaah, wahada batil, dan dan ini merupakan kaedah yang batil. Ini merupakan kebatilan karena iman itu ya tajazza. Iman itu memiliki bagian, bisa dibagi-bagi. Dan dan ada derajatnya. Itulah iman inda ahli sunnah wal jamaah. Dan dalilnya adalah suatu kisah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalil yang membantah kaum Khawarij yaitu kejadian dan suatu kisah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada ada seorang sahabat yang dia masih sering minum khamr dalam keadaan khamr itu sudah diharamkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini yang masih orang yang masih sering minum khamr ini didatangkan dibawa ke, kehadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diperingati oleh Rasul SAW. Besoknya didatangkan lagi, dia telah minum khamar lagi. Terus saking seringnya sahabat ini didatangkan oleh didat, di, dihadapkan kepada Rasul SAW diadukan bahwa ini sering minum khamar sampai para sahabat melaknat laknatullahi alaih ma aktsara ma, ma yaji'u Allah melaknat orang ini betapa seringnya orang ini didatangkan di hadapan Rasul SAW gara-gara masih minum khamar terus kata Rasul SAW mendengar sebagian sahabat yang melaknat orang yang minum khamr ini kata Rasulullah SAW la tal'anhu janganlah kau melaknat dia la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah jangan kau melaknat dia karena sungguh dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lihat di sini Rasulullah SAW tidak menghukumi bahwa orang ini telah hilang keimanan dia dia cinta kepada Allah dan Rasulnya namun dia masih melakukan dosa dosa minum khamr dan tidak mengeluarkan dia daripada keimanan. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwa iman itu bukan hanya sekedar satu derajat saja. Bisa ada beberapa derajat iman itu. Dalilnya adalah hadis ini dan hadis ini hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa iman itu ada macam-macamnya dan tidak seluruh orang yang melakukan kemaksiatan maka seluruh orang yang melakukan dosa besar maka dia telah keluar daripada keimanan seluruhnya dan menjadi seorang yang kafir. Maka akidah sunnah wal jamaah bahwa iman itu memiliki derajat bisa naik dan bisa turun. Ini firqah atau kelompok yang pertama yang menyelisih akidah sunnah wal jamaah dalam masalah al-iman. Dan kelompok yang kedua yang menyelisih sunnah wal jamaah dalam masalah al-iman adalah al-murji'ah. Al-murji'ah adalah kelompok sesat yang mana mereka itu mengatakan bahwa amalan amalan perbuatan itu tidak termasuk daripada iman sama sekali. Oleh sebab itu mereka dinamakan murjiah. Murjiah dalam bahasa Arab yaitu apa? mengakhirkan, mengakhirkan atau mengeluarkan. Itu makna murjiah. Oleh karena itu mereka dinamakan murjiah. Sebabnya adalah karena mereka mengeluarkan atau mengakhirkan amalan dari iman. Mereka mengatakan amalan itu tidak termasuk, tidak teranggap daripada iman. Amalan atau perbuatan itu jauh ber, tidak termasuk daripada iman. Dan murjiah, murjiah ini ada tiga macam, ada tiga golongan. Murjiah itu ada tiga golongan sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa murjiah ada tiga golongan. Golongan yang pertama dari golongan murjiah, golongan yang sesat. Golongan yang pertama dari golongan murjiah adalah al-jahmiyah. Al-jahmiyah pengikut Jahm bin Sofwan, pengikut seorang yang bernama Jahm bin Sofwan, seorang yang kafir. Para ulama mengkafirkan Jahm bin Sofwan Jadi kelompok pertama dari kelompok Murji'ah adalah kelompok yang disebut dengan Al-Jahmiyah. Mereka lah pengikut Jahm bin sofan, oleh karena itu dijuluki dengan nama ketua kelompoknya yaitu Jahm, Al-Jahmiyah. Kelompok pertama ini yang mengatakan bahwa iman itu bagi mereka adalah al-ma'rifah fakot. Iman itu bagi mereka adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah, ma'rifah, mengetahui saja. Pengetahuan saja, pengetahuan itu sudah iman. Ini kata Al-Jahmiyah maka barang siapa yang mengenal yang mengetahui bahwa Allah itu ada, barang siapa yang beriman kepada Allah itu sudah cukup. Ma'rifah dia hanya sekedar mengetahui Allah itu sudah cukup. Dia seorang yang beriman dan iman dia sempurna. Iman dia seperti imannya Abu Bakar, orang yang mengenal Allah, orang yang tahu Allah itu ada, ini sudah cukup dia seperti imannya Abu Bakar, iman dia seperti imannya Umar, walaupun dia melakukan perbuatan apa yang dia lakukan. Perbuatan apa yang dia lakukan, dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, hatta sekalipun dia tidak mau beriman kepada Rasul, orang ini tetap masih dalam masih beriman karena dia ber, mengetahui Allah, karena dia tahu bahwa Allah itu ada. Ini kelompok Murji'ah, lihat kesesatan mereka yang sangat nyata mereka mengatakan bahwa iman itu adalah ma'rifah. Ma'rifah, mengetahui, mengetahui Allah saja. Itu kita tahu bahwa Allah itu ada, itu sudah cukup. Itu adalah iman. Ini kelompok murjiah yang pertama yaitu Al-Jahmiyah. Dan ucapan ini kata para ulama adalah ucapan yang kufur. Ini ucapan yang kufur. Dan juga firqah Jahmiyah adalah firqah yang kafir. Bid'ah yang mengeluarkan mereka daripada Islam adalah firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah ini adalah firqah yang kufur. Yang mana para ulama memfatwakan akan hal tersebut. Firqah Jahmiyah adalah firqah yang kafir. Mereka yang mengatakan bahwa iman itu adalah ma'rifah saja. Ma'rifah mengetahui Allah itu adalah iman. Dan orang yang telah mengetahui Allah dia orang yang beriman, iblis orang mukmin, Abu Lahab, Abu Jahal orang mukmin tahu Allah. Maka lihat penyimpangan yang nyata dari kelompok murjiah yang pertama ini yaitu Al-Jahmiyah. Kemudian kelompok murjiah yang kedua Al-Karramiyah. Kelompok murjiah yang kedua yang disebut dinamakan dengan Al-Karramiyah. Al-Karramiyah yaitu pengikut Muhammad bin Karram. Pengikut atba Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram inilah tokoh daripada kelompok yang, dinamakan Karramiyah Kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa iman itu al-iman huwan nutuk bil lisan fakot. Mereka mengatakan al-iman itu hanya ucapan dengan lisan saja. Barang siapa yang telah mengucapkan dengan lisan, maka dia sudah beriman, sempurna keimanannya, walaupun hatinya tidak mengucapkan, walaupun hatinya tidak ada keyakinan akan hal akan sesuatu yang diucapkan itu. Jadi kata Al-Karramiyah, kelompok kedua dari kelompok Murji'ah yaitu Al-Karramiyah, mereka mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar ucapan. Barang siapa yang mengucapkan dia beriman, walaupun dia melakukan perbuatan apa yang dia lakukan, dia tetap dalam keadaan masih beriman walaupun dia telah melakukan kekufuran kepada Allah, dia syirik. Dia sebenarnya tidak beriman, orang munafik bagi mereka termasuk orang yang beriman. Dan kelompok yang kedua ini al karomiyah kafaraha ba'dul ulama. Sebagian ulama mengkafirkan kelompok yang kedua ini yaitu karomiyah termasuk bid'ah yang yang mengeluarkan daripada Islam yaitu karomiyah Adapun kelompok Murji'ah yang ketiga yaitu kelompok Murji'ah yang ketiga yang paling rendah keadaannya dan paling rendah kesesatannya daripada kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua yaitu yang disebut dengan murjiatul fuqaha. Murjiatul fuqaha ini juga termasuk kelompok bid'ah. Ini juga termasuk kelompok bid'ah murjiatul fuqaha yaitu fuqaha ahlu kufah. Orang-orang yang faqih fuqaha ahlu kufah. Ini termasuk kelompok yang sesat mereka mengatakan bahwa iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Kelompok Murji'ah al-Fuqaha ini mereka mengatakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb, ucapan dengan lisan dan keyakinan hati saja, tidak ada amalan. Jadi kata Murji'atul Fuqaha, kaum Murji'ah yang golongan yang ketiga bahwa iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan, tidak ada amalan. Kata mereka, al-amal laisat minal iman, bahwa amalan itu tidak termasuk daripada iman. Amalan jawarih itu tidak termasuk daripada iman. Dan ini juga merupakan kelompok yang beda, kelompok yang sesat. Akan tapi kelompok murjiatul fuqaha ini tidak sampai pada derajat kafir. Mereka laisu bikufar, mereka bukanlah kelompok yang kafir yang keluar dari agama Islam. Namun mereka adalah kelompok yang melakukan kebid'ahan yang kesesatan dalam agama Islam. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pembagian Murji'ah yaitu Jahmiyah, kemudian yang kedua adalah Karramiyah, kemudian yang ketiga adalah Murji'atul Fuqaha. Maka inilah dua golongan Khawarij dan Murji'ah, merekalah dua golongan yang menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan al-iman. Adapun akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang al-iman, bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih, wa i'tiqadun bil qalb, yazidu bit ta'ah, wa yanqus bil ma'siyah. Yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah. kita lanjutkan sedikit wa qauluna al iman al iman al mustalzim lil qabul al iran ihtirazan mimma law aqarra lakin lam yuqbal lakin lam yaqbal ka Abi Talib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi al iman kata Syekh syekh syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa iman itu mengharuskan seseorang yang beriman itu untuk menerima menerima dan patuh maka dari syarat ini mengeluarkan bila mana seseorang itu mengikrarkan iman saja dia dia ikrar lakin lam yakbal dia cuma hanya sekedar membenarkan dia mengakui akan tapi dia tidak mau menerima dia tidak mau menerima tidak mau patuh sebagaimana keadaan Abu Talib pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akar Robin Nabi beliau membenarkan bahwa Rasul Rasul SAW adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus. Beliau membenarkan akan hal itu. Akan tapi Abu Talib tidak mau mengikuti, tidak mau menerima, hanya membenarkan saja, hanya mengikrarkan dengan hatinya. Lakin lam yakbal maja Abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah walam yudzan, yuz'an wa Akan tapi Abu Talib tidak mau menerima apa yang datang dari Rasul dan tidak mau mengikuti, tidak mau patuh dan tunduk dari perintah-perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Syekhul Thaimin, falam yang fa'hu al iqrar, falam yang fa'hu al iqrar, maka tidaklah bermanfaat ikrar dia, maka tidaklah bermanfaat hanya sekedar mengikrarkan dengan hati saja, tidak bermanfaat keimanan dia. Fala min al qabuli wal idzan. Oleh karena itu iman harus dengan al qabul, dengan menerima wal idzan dan patuh, taat, tunduk Inilah iman indah ahli sunnah wal jamaah harus disertai dengan amalan. Iman ahli sunnah wal jamaah harus disertai dengan amalan. Tidak tidak hanya sekedar ikrar bil qalb, tidak hanya sekedar pengakuan atau keyakinan hati. Sebagaimana Abu Talib yakin bahwa Rasul adalah benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Abu Talib tidak mau menerima apa yang datang dari Rasul sehingga beliau tetap dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tempatnya adalah di neraka. Namun Abu Talib mendapat syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu beliau diadab di neraka paling rendah diadab dengan adab yang paling ringan diadab di neraka dengan adab yang paling ringan apa adab yang paling ringan yaitu Abu Talib diadab dengan dibakar telapak kakinya dan yang mendidih adalah otaknya dibakar telapak kakinya dan mendidih adalah otaknya. Inilah azab neraka yang paling ringan dan Abu Talib Abu Talib paman Rasul SAW mendapat syafaat dari Rasul SAW dengan diringankan azabnya dan tidak dikeraskan adab dia. Namun namanya anar walaupun seringan-ringannya anar tetap juga berat, tetap juga berat dan dahsyat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari azab benar. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.